Alhamdulillah agama ini Allah turunkan dengan jelas. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatin bayinat. Makna bayinat adalah jelas gamblang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Walhamdulillah. Addal amanah wa nasahal ummah. Sudah menunaikan amanah, sudah menasehati umat sehingga kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqallibu janahi fis sama illa ata minhu ilma kata beberapa sahabat yang ternyata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah meninggalkan kita dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan layap sayapnya di langit kecuali sudah diterangkan ilmunya. Rasulullah SAW menjelaskan segala sesuatu hatta al Dalam asar-asar lain disebutkan Rasulullah menjelaskan segala sesuatu. Sampai masalah buang air. Azakumullah. Sudah diterangkan. Khonibuddin. a'azakumullah Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga agama ini tidak mengandung kesamaran. Agama ini tidak mengandung kerancuan. Agama Islam ini dalam keadaan jelas hukum-hukumnya. Jelas prinsip-prinsipnya. Jelas halal dan haramnya. Tidak ada yang tersisa. Rasulullah SAW tidak meninggalkan satu kebaikan pun kecuali diajarkan dan dianjurkan. Dan tidak meninggalkan satu kejelekan pun. Kecuali sudah diperingatkan. Hati-hati. Itu jelek. Apakah yang sudah terlihat dan terjadi di kala itu? Ataupun yang belum terlihat dan belum terjadi. Seperti peringatan Rasulullah SAW terhadap Dajjal. Akan muncul nanti. Dajjal. Al-A'war. Diterangkan ciri-cirinya. Diterangkan kejahatannya. Diperingatkan bahayanya. Padahal Dajjal masih akan muncul nanti di akhir zaman. Juga Rasulullah peringatkan. Sinfani. Minan nasi lam arahuma Dua golongan dari kalangan manusia yang aku belum melihatnya. Rijalun ma'ahum siyat. Yadribuna bihan nas. Yang satu golongan rijal ma'hum siyat bersama mereka cemeti-cemeti bil bakar seperti ekor-ekor sapi yadribuna bihan nas. Memukul, mencambuk manusia. Dan golongan kedua nisaun kasiatun ariyat. Ma'ilatun muminat. Rusunna kasnimatil buktil ma'ilah. Diterangkan akan muncul nanti. Perempuan-perempuan yang pakai pakaian tapi telanjang. Miring dan memiring-miringkan. Yang diantara tafsir dari para ulama. Ini dia melenggak-lenggokkan badannya. Tafsir yang lain dia sesat dan menyesatkan orang lain atau dia menyimpang dan menyimpangkan orang lain, membuat fitnah bagi kaum laki-laki. Rusuhunna kaslimatil buhtil ma'ilah. Yang rambut-rambut mereka seperti punuk onta yang miring. La yadkhuluna jannata wa la yajidna rihaha. Enggak akan masuk surga dan enggak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga akan tercium dari jarak sekian dan sekian. Perhatikan pada hadis ini ada kalimat lam arahuma. Aku belum melihatnya. Tapi sudah diperingatkan bahayanya. Ini azakumullah <laughs> dakwah Rasulullah SAW. Menjelaskan segala kebaikan dan menganjurkan untuk berpegang dengannya. Dan memperingatkan dari bahaya kejelekan dan memperingatkan bahayanya. Apakah yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi? Apakah yang sudah ada ataupun yang nanti akan muncul? Diperingatkan dari bahayanya. Tetapi kejelasan tersebut dan prinsip memperingatkan dari bahaya-bahaya kejelekan, kemaksiatan, kebinahan, kesesatan ternyata mulai digoyah sejak munculnya sufi yang ingin baik pada semua pihak. Munculnya sufi yang memiliki prinsip yang penting memperbaiki dirinya tidak mementingkan bahaya pada orang lain. Khonirin Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan agama ini dengan melahirkan atau dengan menakdirkan adanya para ulama atau lahirnya para ulama sepanjang masa. Akan tetap ada para ulama yang memperingatkan dari bahaya-bahaya sufi. Sampai kemudian di zaman kita ini muncul seorang tokoh sufi Hassafiyah yang bernama Hasan al-Banna. Kemudian membuat prinsip yang hampir mirip dengan bahasa yang berbeda. Bahwasanya kami berdiri di semua golongan. Kami bersama setiap muslim nggak peduli dari aliran apapun. Alhamdulillah para ulama membantah mereka juga. Sehingga terlihat penyimpangan dan kesalahannya. Muncul lagi. Golongan yang pemikirannya ikhwani. Tetapi mengaku sunni salafi. Muncul Salman Audah. Muncul Aid Al-Qarni muncul sekian manusia. Yang kemudian karena di antara tokohnya ada yang bernama Muhammad Surur yang paling terlihat kejelekannya yang berada di Inggris di Birmingham. Akhirnya mereka dijuluki Sururin. Para ulama tetap jeli. Bahwa yang dipakai oleh mereka prinsipnya itu-itu juga. At-tamyi' ingin mengubur sikap jelas dan sikap tegas yang sudah diwarisi dari Rasulullah SAW. muslimin rahimani Alhamdulillah juga menjadi terang jelas gambaran keadaan mereka para suriin bahwa mereka selalu membela ahlul bid'ah dan menyalahkan para ulama. Selalu dikatakan para ulama kaku, keras, kasar. Dan selalu ahli bidah dibela dengan kalimat mereka punya kebaikan. Mereka punya kelebihan. Mereka juga punya jasa. Masih ingat? Masa-masa ya. Ini kilas balik saja. Sebagai mukaddimah. Walhamdulillah tumbang juga. Dengan ilmu. Dengan bantahan dari para ulama. Ahlu sunnah. Hafizahumullahu ajma'in. Semoga Allah menjaga mereka yang masih hidup dan semoga Allah merahmati mereka yang sudah wafat. Kemudian muncul lagi yang katanya bukan mereka dan membantah mereka awal-awalnya membantah sururiyah. Ya ini yang akan kita singgung pada pertemuan kali ini muncul nama Ibrahim Ruhaili, muncul nama Abul Hasan Al-Ma'ribi, muncul nama Ali Hasan Al-Halabi, modelnya baru lagi. Kata-katanya sepertinya baru juga. Kaedah-kaedahnya sepertinya beda dengan yang dulu-dulu. Tetapi ujung-ujungnya sama, yaitu tamyir, membuat tidak jelas apa yang sudah jelas. Membuat tidak jelas apa yang sudah jelas. Mengapa demikian? Karena kejelasan menurut mereka akan membuat perpecahan. Akan membuat pertikaian. Kejelasan menurut mereka akan membuat perselisihan di kalangan ahlu sunnah, di kalangan salafiyin, di kalangan muslimin. Sehingga harus dibikin tidak jelas. Ikhwanifiddin azakumullah. Pernah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Bahwa yang namanya ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, selalu mencari dalil-dalil atau dalam tanda petik ya, alasan-alasan. Tetapi bukan dari kejelasan. Bukan dari Quran, sunnah dengan pemahaman salaf dengan ijma' yang qat'i. disebut subut, itu dilalah. Sabitnya juga qat'i, maknanya juga qat'i. Tidak, tidak mau yang itu. Carinya kalimat hak tapi digunakan bukan pada tempatnya. Satu. Yang kedua, kalimat yang sepertinya benar, tapi yuradu bihil batil. Kalau belum dicontohkan mungkin bingung yang mana. Ya. Kalau saya contohkan masih akan ingat, oh iya betul. Mereka bilang begitu. Ya. Di arah contohnya yang sering kita dengar. Ulama toh manusia tidak maksum. Pernah dengar dari mereka? Ini kalimatnya benar. Memang mereka tidak maksum. Siapa yang bilang Syekh Rabi maksum? Siapa yang mengatakan Syekh Ubaid maksum? Ulama kan tidak maksum. Kalau kata orang Tegalnya, Syekh Robi cucu Nabi. Katanya begitu. Ya benar. Kalimat hak. Tapi yuradu bihil batil. Tapi yang dimaukan kebatilan. Hati-hati. Kenapa? Karena lihat Ahlu sunnah mengambil dari para ulama, mengambil nasihat, mengambil jarah peringatan dari bahaya ahlul bid'ah dari masyayikh tadi. Kemudian dikatakan, apa setiap mereka bicara harus diterima? Mereka itu manusia, mereka tidak maksum ila akhirnya. Tetapi yang dimaukan oleh mereka, janganlah kalian selalu tanya Syekh Robi. Janganlah kalian selalu tanya pada orang ulama. Mikir sendiri aja lah. Seperti kata Hizbi Muhtariq. Hizbi yang asli yang menyatakan untuk masalah Indonesia jangan tanya ulama Saudi, tidak tahu. Hah? Ucapan hizbi. Kalau ada seorang yang mengaku ahli sunnah, bahkan mengaku salafi, tapi ucapannya sama, sama seperti itu. Jangan tanya mereka, mereka bukan maksum, mereka bukan nabi. Lah akhir. Juga memakai kalimat yang batilah secara rinci atau secara global kelihatan benar. Tapi ketika dirincikan salah. Itu juga mereka pakai. Atau yang paling banyak mereka pakai adalah kalimatun mujmalah, muhtamalah, lima ini, Memakai kalimat-kalimat yang mengandung dua makna atau mengandung tiga makna atau memiliki sayap, bisa ke sana bisa ke sini. Ini yang paling sering mereka pakai. Dan ini sejak dulu. Bukan hanya di zaman kita, di zaman Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau sudah menyatakan dalam kitab beliau dalam Majmu' disebutkan oleh beliau rahimahullah Ana umda man yukhaliful kitab was sunnah bahwa dasar yang dipakai oleh orang-orang yang menyelisihi kitab was sunnah imma an yahtaj bi adillatin aqliyah bisa jadi memakai dalil-dalil akal fatakunu syubhat fasidah yang akhirnya keluarnya adalah syubhat-syubhat yang rusak Secara akal kayaknya benar, secara syariat batil. Ini subah syubhah akliyah. Wa imma an yahtaj binaqlin kadhib atau memakai nukilan-nukilan yang kayaknya hadis, riwayat, sam'iyah ternyata dusta alias dhaif riwayatnya palsu Ima berdusta atas nama Rasul. Artinya hadisnya betul-betul palsu, dusta. Wa imma ghaira dalah. Wa imma tidak nyambung. Hadis ini kemana? Dipakainya masalah apa? Ya. Ini yang sering mereka pakai. Falmana imma fil isnad wa imma fil matan. Masih kata Syekhul Islam ibu Taimiyah. Maka perkaranya imma pada sanadnya atau pada matannya. Kalau pada sanadnya artinya sanadnya dhaif, lemah, mereka tutupi. Ya. Dalam riwayat, dalam riwayat, padahal dhaif riwayatnya. Ya. Kalau hadisnya munqati' akan dikatakan ruwatuhu thiqat, rawi-rawinya thiqah terpercaya. Masya Allah. Memang benar, rawinya thiqah terpercaya. Tapi hadisnya tidak nyambung terputus. Ya, dhaif juga. Atau dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Atau perkaranya pada matannya. Hadisnya sahih, betul. Maka nakhrajahul Bukhari wa Muslim. Tetapi hadis fi wadin wal mas'alah fi wadin ukha. Dalilnya di satu lembah, masalah yang sedang dibicarakan di lembah lain. Nggak nyambung permasalahannya. Diterapkan tidak pada tempatnya. Yang ketiga, imma an yahtaj bi khitab bi khitabin uqiya ilaihim. Yang ketiga, yang sering dipakai sufi adalah kalimat yang terbestit atau terbersit di benak mereka. Kadang mereka bilang sebagai ilham, kadang mereka bilang sebagai uh, wangsit kalau di Indonesia, atau apalagi wisik atau kalimat-kalimat yang seperti itu yang mereka juluki dengan muka syafah. Kami mendapatkan muka syafah terbuka. Kalau tidak yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Mengapa? Karena mereka tidak mau kejelasan. Kalau jelas, akan jelaslah kebatilan mereka. Kalau memakai dalil yang qat'i, qat'iyatu dilala, qat'iyatu thubut, akan jelas penyimpangan mereka dan akan jelas kebenaran ahlu sunnah. Yakin. Sehingga mereka selalu pakai yang ini. Ya. Yang samar-samar, yang tidak jelas, yang akliyah, subha akliyah, atau dalil yang tidak pada tempatnya, atau dalil-dalil yang baif. Ya. ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillah. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن الشياطين sesungguhnya syaitan-syaitan layuhuna ila awliyaihim selalu membisikkan mewahyukan kepada wali-walinya pengikut-pengikutnya golongannya liyujadilukum untuk membantah kalian untuk yujadilukum untuk jidal pada kalian ini khonibun azakumullah perkara-perkara tadi seringkali merupakan bisikan Ima bisikan yang tidak langsung sehingga dia mengira bahwa itu adalah hasil kecerdasan dia sendiri. Wah, saya ini cerdas sekali. Tiba-tiba teringat ya, bahwa kalau saja kita tidak membicarakan masalah tahdir-tahdiran, niscaya akan aman dunia. Akan bisa bersatu padu dan akan bisa bersaudara. Betapa indahnya. Ini ide bagus ini. Langsung diajarkan. Padahal itu dari syaitan. Dikira dari kecerdasan dia sendiri. Dikira dari akal dia sendiri. Ternyata itu bisikan syaitan yang tidak langsung. Atau yang benar-benar langsung seperti Orang-orang sufi berkata, kami mendengar suara gaib. Tiba-tiba berkata, tinggalkan tahtir-tahtiran. Kamu kalau bersatu gak akan bisa dikalahkan. Langsung berbicara. Habib Rizik dan anak buahnya. Kita bersatu tak bisa dikalahkan. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata di lain sisi kalau tahdir tidak ada, peringatan dari bahaya, kesesatan bahaya, kebedaan bahaya, kepenyimpangan tidak ada, berarti amar ma'ruf nahi munkar tinggal separuh. Tinggal amar ma'ruf nahi munkarnya tidak ada. Mau dikemana itu ayat sekian banyaknya? Mau dikemanakan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbi. Mau dikemanakan itu? Lihat kemungkaran, jangan takdir takdir jangan peringatkan. Udah biar aja. Kita berbeda-beda, tapi tetap satu. Binaka tunggal ika. Padahal itu kedua-duanya dari syaitan. Yang Allah katakan, Inna syaitin la yuhuna ila awliyaihim liujadilukum. Syaitan membisikkan berbagai macam syubuhat-syubuhat, ucapan-ucapan yang menipu untuk membantah kalian. Yang kayaknya benar padahal batin. Ayat lainnya dalam surat Al-An'am. Yang tadi ke 121 Al-An'am juga. Dan sekarang ke 112. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول قول غرورا Demikianlah kata Allah. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan setiap nabi memiliki musuh-musuhnya. Syaitan al-insi wal jin, syaitan-syaitan manusia, syaitan-syaitan jin yang mereka saling membisikkan. Zuhrufal qawli ghurura. Kata-kata yang dirangkai indah tapi menipu. Apa kata-kata yang dirangkai indah tapi menipu. Kayaknya hadis padahal do'if. Sepertinya hadis dan sahih tapi tidak pada tempatnya. Artinya tidak dipakai sebagaimana mestinya. Atau ucapan yang sepertinya hak. Tapi yuradu bihal batil. Tapi dimaukan kebatilan. Ingat ya ikhwan, ulama itu bukan rasul, ulama itu bukan nabi, mereka itu tidak maksum. Kalau ada orang yang berbicara seperti itu di mimbar, kira-kira apa kesimpulan kita? Dia sedang menggembosi. Sedang memperingatkan manusia agar jangan ikut ulama. Kan begitu. Harusnya membaca ayat Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ulama kalau kalian tidak tahu. Itu yang benar. Yang hak. Disuruh untuk bertanya pada ulama, tapi ini sebaliknya. Jangan tanya pada mereka, mereka tidak maksum. Sama dengan yang tadi. Fihim hasanat. Mereka punya kebaikan. Mereka punya kelebihan. Semua kelompok sesat mungkin ada kelebihannya. Tetapi karena bahayanya lebih menakutkan, lebih mengerikan daripada kebaikan yang ada pada dia. Dan kebaikan yang ada pada mereka ada pada ahlu sunnah. Sehingga tidak dihitung perkara-perkara itu. Tapi mereka Memakai kata-kata yang bersayap tadi. Zuhrufal qawli gurura. Memakai kalimat-kalimat liyujadilukum. Untuk membantah kalian. Bahwa mereka juga begini. Mereka juga manusia. Mereka tidak maksum ila akhirnya. Ikhwani fiddin. A'azakumullah. Termasuk kata-kata yang kelihatannya hak. Padahal batil adalah ucapan Ali Hasan. Abdul Hamid dan sejenisnya. Karena ucapannya hampir mirip-mirip. Apakah yang di sana ataupun yang di Indonesia. Hampir sama. Walhamdulillah ditanyakan kepada para ulama oleh ahlu sunnah. Kepada Syekh Ubaid dalam kitab Jinayatut Tamayyuk ditanyakan. Ya Syekh, yahuthu ba'du syabab ala talab al-ilmi. Beberapa anak-anak muda memberi semangat untuk belajar, belajar, belajar. Enggak perlu membicarakan hal bid'ah, nggak perlu bicara tahdir. Wa adamu ma'rifatil mukhalifin. Enggak perlu membicarakan orang yang menyelisih sunnah. Hizib-hizib. Aliran-aliran, enggak perlu dibicarakan. Bagaimana? Apakah benar kata-kata seperti itu? Ini paling sering kita dengar. Tidak dari mereka, dedengkotnya, tidak pula dari muridnya atau cucu muridnya di Indonesia ini. Ngaji, ngaji, ngaji. Nggak usah bicara tentang hal bidah. Bak ngaji, nggak usah tahdir-tahdiran. Seakan-akan memperingatkan dari bahaya ahli bidah itu bukan ngaji. Dianggapnya. Maka dikatakan oleh Syekh Ubaid, al-jawab bahwa perkara yang demikian tidak ala itlaqihi, tidak mutlak seperti itu melihat bagaimana keadaannya. Itu yang pertama. Harus kita belajar, belajar, belajar. Itu tidak salah. Tetapi bukan berarti tidak boleh kita membicarakan kesesatan ahli bola. Justru itu termasuk belajar. Dan sudah kita contohkan di mukaddimah. Bahwasanya Rasulullah SAW memperingatkan dari bahaya penyimpangan-penyimpangan bahkan sebelum munculnya. Sebelum adanya khawarij. Rasulullah SAW sudah menyatakan, Layakrut, min, ha, min dihada, akan keluar dari punggung orang-orang ini. Kaumun, satu kaum yang sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasa mengalahkan puasa kalian, ibadah mengalahkan ibadah kalian. kaum al-Quran, la yujawizu hanajirahum. Membaca Al-Quran. Tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Apa ada tahdir? Ya nemen adanya. Apa nemen? Karena Rasulullah SAW menyatakan di akhirnya. Lau adraknahum laqatalnahum. Kalau kami temui mereka, kami akan perangi mereka. Kurang keraskah? Itu sebelum munculnya. Nanti akan muncul kata Nabi. Ini kita bicara kesesatan yang sudah muncul hari ini disalahkan oleh hizbiyin, halabiyin, ruhailiyin. Kalian bicara iya turaf di ujung Indonesia sana. Mana ada di sana iya turaf? Mungkin mereka nggak ngerti apa itu makanan apa itu. Maksudnya apa? Belum terjadi Rasulullah SAW sudah berbicara akan datang nanti khawarij. Hati-hati dari mereka. Kalau kalian temui mereka, begini-begini diajarkan oleh Nabi. Sebaik-baik kalian ada yang dibunuh oleh mereka. Dan bangkai-bangkai mereka adalah syarul qatla tahta adimis sama. Belum terjadi. Selamat nggak ada suruh di waktu itu. Kalau ada suruh ya Rasulullah itu kan belum terjadi. Kenapa diperingatkan? Kalau ada Ruhaili, Hizbi, Halabi, akan berkata seperti itu. Ngapain berbicara tentang khawarij? Tahu nggak ada khawarij di sini? Peringatan itu sebelum terjadi. Peringatan itu sebelum kamu tertimpa. Agar bisa memprotek diri, menjaga diri dari mereka. Oh, ini yang diterangkan oleh Ustadz kemarin. Kan begitu. Syubuhan. Ketika dengar pertama kali kayaknya benar. iya ngapain sih? Bicara-bicara iya tuh di Papua sana. Ngapain? Kemudian disebutkan oleh beliau setelah itu oleh Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah taala فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث الله حتى توفى Nabi SAW sejak diutusnya sampai wafatnya menerangkan tauhid dan memperingatkan dari bahaya kesyirikan. menerangkan kewajiban-kewajiban agama, salat, puasa, zakat, haji, dan muamalah-muamalah syariah. Dan di samping itu yuhadzir minasyirki. Memperingatkan dari kesyirikan. <clears throat> Wa yuhadzir minal ma'asi wal bid'ah wal muhdatsat. Wa fi hada uswatun hasanah. Dan itu contoh teladan yang baik memperingatkan dari munculnya nanti khawarij memperingatkan munculnya sinfani min ahli nar dua golongan dari api, dari golongan api neraka lam arahuma aku belum melihatnya berarti belum muncul tapi sudah diperingatkan hati-hati akan muncul nanti dua golongan rijalun mahum siyab yadrimuna bihan nas dan nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna kaisnimatil buktil buqtil diperingatkan sebelum terjadinya Terus sahih. Diriwayatkan sekian banyak riwayat-riwayat. Di antaranya dalam sahih Muslim. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi yan yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Ini sesungguhnya sudah cukup menumbangkan semua syubhat mereka. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini yang dikeluarkan oleh Muslim, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku. Maksudnya seluruh nabi sampai nabi sebelumku kecuali mesti baginya Wajib baginya untuk menunjukkan pada umatnya khaira ma ya'lamuhu lahum, segala kebaikan yang diketahuinya untuk umatnya. Menjelaskan segala kebaikan untuk umatnya. Dan sebaliknya, wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum dan memperingatkan dari kejelekan yang akan menimpa mereka, yang akan membahayakan buat mereka. Ini khulifin azakumullah. Lam innahu lam yakun nabiyun qabli. Sesungguhnya enggak ada seorang nabi pun dari sebelumku. Kecuali selalu diwajibkan oleh Allah untuk menyerangkan semua yang baik. Dan memperingatkan dari semua yang jelek. Ini udah kaidah yang kata'iyah. Tidak bisa dibantah sama sekali. Kesahihannya tidak diragukan. Akhraja Muslim fi sahihih Kitabul Imarah bab wujubul wafa. maknanya matannya juga sangat jelas di tempatnya tidak diselewengkan maknanya kemana-mana menerangkan semua kebaikan untuk umatnya dan memperingatkan dari segala kejelekan untuk umatnya Ikhwanifiddin, a'azakumullah dan Rasulullah SAW sudah memperingatkan akan berpecahnya umat menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Ini juga peringatan. Akan ada 72 golongan terancam neraka. Yang selamat hanya al-jamaah. Memperingatkan dari Dajjal. Bukan satu dua kali, sekian kali. Sampai pernah Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat tentang Dajjal. Dan suaranya semakin lirih, semakin pelan. Seperti berbisik. Sampai para sahabat menengok ke belakang. Khawatir jangan-jangan Dajjal sudah di belakang, di kebun-kebun korma. Menunjukkan keseriusan beliau. Memperingatkan akan munculnya Dajjal. Apakah salah? Kan bukan sekarang. Ngapain bicara Dajjal? Memperingatkan dari bahaya khawarij. Memperingatkan dari bahaya kadariyah. Memperingatkan dari perdebatan nanti akan muncul golongan yang perdebatkan masalah takdir. Lah akhirnya. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan di dalam Majmu' Fatawa juz ke-28 halaman 530. Qad ajma'al ulama, qad ajma'al muslimun ala qital al على وجوب rawafid wa nahwihim idza faraqu jama'at al-muslimin. telah ijma' kaum muslimin. Wajibnya memerangi khawarij dan memerangi rawafid, syiah rafidah dan yang sejenis mereka. Idza faraku jamaah muslimin, kalau mereka memisahkan diri dari jamaah muslimin, kalau mereka memberontak, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan penguasanya, wajib untuk diperangi mereka secara ijma'. Tetapi karena syubhat-syubhat tadi, syubhat halawiyah, syubhat sururiyah, ikhwaniyah, syubhat-syubhatnya mereka ini rohaniyah dan sejenisnya, maka mereka bisa menyelisihi ijma' kaum muslimin. Dengan ucapan-ucapan yang tidak bisa dinalar dengan akal. Kok aneh? Bisanya satu pondok lebih dan para pendukungnya di Yaman sana tidak mau memerangi Khawarij tidak mau memerangi Rafidah Syiah yang memerangi mereka. Memerangi muslimin, membantai muslimin, membunuh muslimin. Ini korban. Ini adalah korban dari manhajut tamyi'. Yang para ulama berfatwa, bukan hanya ulama yang sekarang, ulama yang terdahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan qad ajma'al muslimun ala wujubi qitalil khawarij warawafid Ida. Perhatikan kalimat terakhirnya. Ida. Faroqa jamaatul muslimin. Kalau memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Kalau syiah memberontak. Melawan penguasa, maka kita membela penguasa, memerangi mereka. Kalau khawarij memberontak, melawan penguasa, kita membela penguasa, membantah mereka. Menerang mereka, memerangi mereka bersama penguasa. Ini ajma'ah. Ijma'ah kaum muslimin. Alhamdulillah, kok bisa? Kemudian berpeluk-pelukan cipika-cipiki dengan ibadi. Ibadi itu salah satu jenis khawarij. Hah? Alhamdulillah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Salman Auda ya, baru-baru ini. Qultu wa nahnu ala hadal qaid Kata Syekh Ubaid. Dan kami masih berpegang dengan prinsip ini. In kana rawafid hifdhan li lidimmati imamina fihim. Hadzar Rasulullah SAW min hadhil firaq. Rasulullah SAW sudah memperingatkan dari bahaya mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ini salah satu contoh yang berikutnya. Bahwa selalu yang dipakai adalah kalimat-kalimat yang tidak jelas. Dan kadang-kadang so ilmiah. Artinya sepintas kayaknya ilmiah sekali. Seperti ucapan Ali Hasan juga. Yang dibantah oleh Syekh Ubaid al-Jabiri. Dalam tulisannya Raddul Alama Al-Alamah Ubaid al-Jabiri. Ala Qawaid al-Halabi al-Jadidah. Yang pertama ditanyakan tentang ucapan Ali Hasan. Bahwa ilmu jarahut ta'dil adalah sebuah aslan kata dia wujud dalil maslahah. Sungguhnya ilmu jarah wa ta'dil itu diadakan hanya karena ada sesuatu maslahat saja. Ilmu jarah wa ta'dil tidak ada di dalam kitab, nggak ada pula dalam sunnah. Itu ilmu terbentuk hanya karena ada maslahat tertentu. Sampai disimpulkan oleh dia ini, idan huwa ilmu maslahah. Kalau gitu, itu ilmu-ilmu maslahat. Tidak ada asalnya dalam Quran wala sunnah. Ini mengerikan sekali. Ya tentunya dibantah oleh para ulama, bukan satu ulama, bukan dua ulama. Masyaikh kibar membantahnya. Maka beliau Syekh Ubaid menyatakan Amma ba'd fa inna hadzal qaul mansha'uhu fi ma yadhhar li al falsafah wa rawqan wal qiyas al aqli. Ucapan ini munculnya sebagaimana yang tampak bagiku munculnya dari filsafat dari rawan khayalan dia dari kias-kias akal wal jawabu alaih min iddat wujuh maka jawabannya dari berapa sisi yang pertama bahwa ilmu jarh wa ta'dil Qaddalla alaihi alail wa sunnah. Ditunjukkan dengan jelas dalam Quran dan sunnah. Siapa bilang tidak ada dalam Quran dan sunnah? Pertama Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang pada kalian seorang yang fasik dengan satu berita, fatabayyanu. Fatathabbatu, itu tafsirnya. Maka telitilah. <coughs> Jangan langsung terima. Ada sarih. Hadil ayah nassun sarihun. Fi qabuli khabarin wahid wal adl. Ayat ini sangat jelas. Tampak. Bahwa riwayat, ada dua riwayat. Ada riwayat yang diterima, ada yang ditolak. Maka sungguh tabayyun. Disuruh tabayyun. Siapa yang meriwayatkan? Kalau dia fasikun, hati-hati. Ya. Jangan langsung diterima. Tetapi kalau berita riwayat dari satu orang, kalau dia setiqah terpercaya, jujur terpercaya, maka diterima beritanya. Amar bit tathabbut wa tabayyun. Allah perintahkan untuk meneliti. Allah perintahkan untuk mencari kejelasan. Maka ini barakallahu fikum dasar ilmu jarah wa ta'dil. Mana rawi-rawi yang fasik, kadip, kadzab, pendusta? Siapa rawi-rawi yang terpercaya? Siapa yang saleh, siapa yang paleh? Siapa yang benar-benar hafalannya kuat, siapa yang ngawur sering salah? Ikhwani Kalau sudah demikian, suruh tabayun, maka kata Syekh, manusia akan menjadi dua. Ahaduhuma man yajibu tathabbut wa tabayyun. Salah satunya yang perlu kita teliti ulang yaitu para fasiqin. Fatabayyanu. Teliti ulang. Periksa riwayatnya, bandingkan dengan berita dari orang lain. Bandingkan dengan yang lebih ziqah, lebih terpercaya. Atau cari sanad yang lebih ahli. Kamu dengar dari siapa? Dari simpulan? Tanya simpulannya, apa betul? Itu cari sanad ahli. Semuanya ada dalam ilmu jarh ta'dil. Semuanya ada dalam ilmu hadis. Kalau ternyata orang itu orang yang tidak layak diterima, maka ditolak. Ada pula rawi-rawi, ini tadi kan bagi dua. Satu yang suruh teliti, satu lagi yang disuruh untuk diterima. Yajib qabulu khabarihi. Kalau engkau kenal dia jujur terpercaya. Qanibdina azakumullah. Kalau Rasulullah SAW yang ngomong, sangat-sangat terpercaya. Atau para sahabat yang ngomong, kulluhum udul. Kan begitu. Baru kemudian yang lain diperiksa. Mana yang adil, mana yang tidak. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Rasulullah SAW ketika didatangi seseorang, Rasul menyatakan, izinkan dia. Bisa akhul ashirah. Orang ini orang yang terjelek di keluarganya. Atau sejelek-jelek orang di keluarganya. Akhwani fiddin, a'azakumullah. Demikian pula ketika ditanya masalah dunia. dan masalah akhirat, masalah pernikahan. Ya Rasulullah, aku dilamar. Oleh si fulan dan si fulan. Yang tanya adalah Fatimah binti Qais. Datang pada Rasulullah, Ya Rasulullah, inna Abu Jaham wa Muawiyah khotobani. Wa oh, Abu Jaham dan Muawiyah melamar aku. Kata Nabi Muawiyah, Su'luqun la mala lahu wa amma Abu Jaham fakana la yadhal asa an atiqihi. Itu juga riwayat sahih Bukhari dan Muslim. Adapun Muawiyah dia su'luq, dia memiliki harta miskin. Adapun Abu Jaham tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Dalam tafsir para ulama dikatakan darablin nisa, banyak memukul wanita, disebutkan. Padahal kalau bukan dalam masalah pertanyaan seperti itu tidak boleh kita menceritakan kejelekan orang lain. Tetapi ketika dilamar yang akan menjadi suaminya sepanjang perlu dikasih tahu. Oh dia begini, dia begini, dia begini. Ikhwani bidin azakumullah. Kau muslimin rahimani Warahimukumullah Maka ijma' para ulama tentang masalah jarah wa ta'adil Ijma' para ulama Fayudrikuhu man فيدركه من نظر في كتب الجرح والتعديل التي لا تحصى فأهل العلم قديما وحديثا يرجعون إلى هذا kutub seluruh para ulama qadiman wa hadithan membuka kitab Jarh Tajil, membacanya, mengambil faedah di dalamnya, menceritakan si fulan kadzab, si fulan pendusta, sekian banyak dibicarakan oleh masyayikh, ulama, ahlul hadis, a'immah. Apakah ada yang menyalahkan? Apakah ada yang protes bahwa ilmu ini tidak tidak benar atau ilmu ini batil? Atau dikatakan tidak ada dalil dalam kitab sunnah alias muhdatsah bid'ah? Ada? Dari zaman tabi'in, tabi'it tabi'in. Sampai para imam, imam ahlu sunnah. Ada. Satu ulama pun tidak ada. Artinya ijma' menerima ilmu yang namanya jarah wa ta'dil. Kenapa kok tiba-tiba digugat oleh seorang Al-Halabi? Kenapa digugat oleh seorang Ali Hasan? Ada apa dengan dia? Jawabannya di mukaddimah tadi. Tidak senang ada kejelasan. Tidak suka ada kejelasan. Karena kalau ada kejelasan, mereka tidak bisa bermain. Yang batil benar-benar jelas kebatilannya, yang hak jelas-jelas haknya, maka mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa mereka merencanakan, tidak bisa mereka menyampaikan apa yang mereka mau. Nggak bisa. Sehingga selalu mencari kesamaran, ketidakjelasan. Maka mulailah diutak-atik masalah Jarah wa ta'dil. Itu kan ilmu sesungguhnya nggak ada dalam Quran. nggak ada dalam sunnah. Itu kan ilmu yang aslan. Yang menurut saya asalnya tidak ada dalam Quran dan sunnah. Itu hanya karena maslahat saja. Pada satu masa tertentu perlu di... Sekarang lain masanya. Dia bilang begitu. Hadatsani thiqah ketika itu dengan hadas thiqah sekarang tidak sama kata Ali Hasan. Maksudnya tidak sama. Jadi kalau orang jujur, ucapannya harus diterima dulu. Sekarang orang jujur harus diterima. Tidak. Kok bisanya? Kok berubah? Ya. Apa agamanya berubah? Apa ayatnya berubah? Atau sunnahnya berubah? Ajib. Ya. Sekali lagi. Karena mereka memang inginnya at tabiyyah, At-Tamyi' Makanya bukunya Syekh dikatakan Jinayatul Tamayyur kejahatan tamayyur. Jahat memang. otak atik terus supaya jadi sama. Sehingga tidak cukup tahdir dari seorang ulama. Tidak cukup. Itu kan baru Syekh Rabi. Uh, sekarang Syekh Ube juga sudah berbicara tentang si Fulan. Itu kan baru Syekh Ube Alhamdulillah Syekh Abdullah Bukhari juga sudah bicara. Itu kan baru Syekh Robi. Syekh Ubed dan Syekh Abdullah Bukhari saja. Baru bertiga. Terus maunya apa? Ya kan belum sepakat para ulama. Nah, kayak ucapannya Ja'far Soleh. Halabiyah. Kenal atau tidak kenal, baca atau nggak baca bukunya, sama pemikirannya. At-tamayyur. Halabiyah. Kan para ulama masih berbeda menyikapi beliau. Terus. Di dalam ilmu jarah ta'adil. Kalau berbeda, apa sikap kamu? Pilih yang cocok dengan hawa nafsu. Ada kaidahnya. Ada kaidahnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka itu subhat yang kedua. Yang ditanyakan oleh para tulabul ilm kepada Syekh Ubaid. Bahwasannya Ali Hasan menyatakan tidak bisa diterima tahdir itu kecuali kalau sepakat para ulama. Nah, ini manhaj baru lagi. Sejak dulu, apakah mereka sama? Sejak dulu para ulama ketika membicarakan si fulan, majruh, si fulan, adil, selalu sepakat atau kadang berbeda? Kadang berbeda. Tapi ketika berbeda, diterima atau tidak diterima jarahnya? Kalau jarah mufassar, diterima. Ada pertanyaan. Yaqulu al-Halabi, berkata al-Halabi, muqa'idan, membuat kaidah baru. Fa'idha daqatil umur wa akhtalafna fi fulanin fala yajuzul battah an najal akhtilafana fi ghairina sababan li bainana. Kalau terjemahkan kurang lebih, kalau sudah perkara jadi sempit, kita berbeda pendapat dengan si fulan dalam masalah menyikapi seseorang, janganlah perbedaan sikap kita tentang si fulan menjadikan perselisihan di antara kita. Fama ra'yukum hafizakumullah bagaimana pendapat engkau wahai syekh hafizakumullah bihadal kalam Al-jawab kata syekh أظن أن أخانا عليا يشير ila ma yajri fi sahati minal kalami ala al ashkhas. Aku duga saudara kita ini yang namanya Ali ini mengisyaratkan kepada apa yang sedang terjadi di medan dakwah sekarang ini. Ya, ini beberapa ulama sudah mentahdir, beberapa ulama lain belum mentahdir. Wah, huna la budda min bayani umur. Maka di sini kita menjelaskan beberapa perkara. Ya. Satu, ada ikhtilaf fil ashkhas min haitsul jarh wa ta'dil qadimun. Oh perbedaan sikap para ulama dalam menjarah atau mentakdil seseorang itu sudah terjadi dulu, bukan baru sekarang. Sudah pernah terjadi dan kadang terjadi. Laisa huwa walidu hadzal asr, itu bukan hanya baru lahir sekarang ini. Fulan, Syekh Fulan sudah berbicara. Tapi Syekh Fulan masih belum bicara. Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Fulan sudah berbicara. Tapi Syekh Salah Fauzan belum bicara. Bal mundu arafa hadal ilm. Mundu urifa hadal ilm. Bahkan sejak dikenalnya ilmu jarah wa ta'jil, Ada beberapa sosok orang yang para ulama berbeda menyikapinya. Sebagian men menjarah, sebagian menta'dil. Wala imma yaktalifun fil ashkhas. Para ulama berbeda dalam menyikapi itu sering terjadi bahkan pernah terjadi di masa-masa lalu. <coughs> Terus bagaimana penyelesaiannya dulu? Itu yang kita terapkan sekarang selesai. Iya kan? Bagaimana para ulama dulu ketika melihat ada rawi yang diperselisihkan? Oleh para ulama ada yang menjarah, ada yang mentajil. Qaulu ahli khibrah wal ma'rifah. Ucapan orang yang ahli dalam bidang jarh wa ta'dil. Yang memiliki ma'rifah, pengenalan yang lebih. Karena pergaulan yang banyak dengan orang tersebut misalnya. Atau banyak membaca buku-bukunya. Banyak melihat <laughs> tulisan-tulisannya. Maka dia lebih tahu. Faman aqamad dalil ala rajulin anahu marjuh, amajruh. Kalau orang yang punya keahlian tadi menegakkan hujah, menegakkan bukti dan dalil bahwa orang ini majruh dijarah. Wa adharat dalil, mengeluarkan dalil-dalilnya, bukti-buktinya dari buku-bukunya, dari kitab-kitabnya, dari ucapan-ucapannya, dari sikap-sikapnya. Bi annahu bihadil adilla majruh. Maka orang ini dengan dalil-dalil tadi majruh. Maka kalau demikian wajib Qabulul jarih. Wajib diterima jarah tersebut. Walaupun yang lain tidak sepakat. Walaupun yang lain tidak sepakat. Taraka qaulul mu'addil. Ditolak orang-orang yang membelanya. Walaupun ulama, ahli sunnah. <clears throat> Lianna jari indahu ziyadatu ilmin. Karena berarti yang menjarah punya tambahan ilmu. Yang menjarah punya tambahan ilmu yang tidak dipunyai oleh yang membela. Wala'allana nadhkur mithalain, misalan au mithalain. Bal mithalain. Bisa jadi kita sebutkan saja contohnya. Terjadi di zaman salaf. Ya. Ada seorang yang namanya Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya. Ibrahim bin Muhammad ibn Abi Yahya. Dibela oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dianggap siqah. Diberi tazkiyah. Dibela. Dan beliau selalu kalau menyampaikan riwayat dari orang ini berkata, Haddathani man la attahimuhu. Tidak sebutkan namanya. Tapi hanya menyatakan, sampaikan kepada, menyampaikan kepada ke orang yang aku tidak tuduh dia. Yakni, memaksudkan orang tadi. Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya. Sedangkan para ulama menjarahnya. Min dhalikum anna Malik ibni Anas. Di antaranya adalah Malik ibni Anas. Imam Darul Hijrah. Ketika ditanya tentang Ibrahim ibni Muhammad ibn Nabi Yahya. Akana thiqatan. Apakah dia thiqah terpercaya? Dijawab oleh Imam Malik. La wala ini. Tidak. Bahkan pada agamanya tidak dipercaya. Artinya agamanya sesat. Menyimpang. Karena sebutkan dalam riwayat hidupnya bahwa orang ini memiliki pemikiran qadari. <clears throat> Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa terjadi demikian di antara para ulama? Karena perbedaan berita yang masuk. Perbedaan pengetahuan. Yang ini sudah tahu, yang ini belum tahu. Atau ini sudah tahu tiga perkara, ini sudah tahu empat belas perkara. Maka yang lebih tahu hujah dari atas orang yang belum tahu, kan begitu. Ikhwani fiddin, Disebutkan di sini. Namanya Ibrahim Ibni Abi Yahya Qadarian, Seorang yang punya pemikiran Qadariyah. Ditanyakan kepada Rabi'i. Fama hamal syafi'i ala an rawa Apa yang membawa Imam Syafi'i meriwayatkan dari dia? Kalau dia qadari. Jawabannya. Bahwasanya kana yaqul. Bahwa beliau berkata. La an yakhirra Ibrahim min bu'din. Ahabbu ilaihi min an yakdib. Bahwa orang itu pernah berkata. Saya jatuh dari bukit yang tertinggi. Lebih aku sukai daripada aku berdusta. Sehingga Imam Syafi'i menganggap bahwa dia nggak berdusta. Karena dia pernah berkata seperti itu. Ikhwani Bagaimana? Apakah karena belum sepakat Imam Syafi'i dengan Imam Malik? Ya kita bela saja, kita terima saja Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya. Begitu. Tidak. Al-alim hujjatun. Alaman la ya'lam. Kata Syekh, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Hafizahullah, Fatarku ta'dil syafi'i. Ditinggalkannya pembelaan Imam Syafi'i kepada Ibrahim Ibn Abi Yahya. Hada waqubhu jarh illa aimmah lahu karena jeleknya tahdir para imam-imam terhadap orang tersebut. Ini tahdir yang keras. Falam yu'ad indahum syai'an. Perkara ini biasa di tengah para ulama. Tidak menjadi cercaan buat Imam Syafi'i. Tidak menjadi sesuatu untuk menjelekkan imam. Atau kemudian metrukul hadis ditinggalkan ucapan Imam Syafi'i. Dan juga sebaliknya. Dalam keadaan tahdirnya atau pembelaannya Imam Syafi'i seakan-akan tidak ada. Mengapa? Karena yang menjarah membawakan bukti-bukti, membawakan dalil-dalil, bahkan saksi-saksi. Yang mentahdirnya atau yang menjarahnya dalam keadaan sudah banyak bergaul dengan dia, pernah berdebat dengannya, pernah berdiskusi, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, sudah. Falan tadurru syafi'i nafsah. Maka perkara seperti ini biasa terjadi di kalangan para imam dengan tidak menjatuhkan imam syafi'i. Mungkin pada masalah lain sebaliknya. Imam Syafi'i menyatakan si fulan begini dan begitu. Mungkin Imam Malik belum tahu. Masih menyatakan menurutku dia baik. Ya. Kata syekh yang ini fulan kadzab. asyir. Kata syekh yang lain. Huwa rojulun soleh. Mungkin nggak apa nggak mungkin? Ya mungkin. Karena mereka manusia sebatas pengetahuan dan apa yang dia dengar. Yang dia dengar sebatas itu, ya dia katakan baik. Setahu saya orang soleh. Tetapi Syekh yang lain menyatakan kedap, asyir. Dia pendusta lagi jahat. Dia begini, dia begitu dengan bukti-buktinya. Berarti dia lebih tahu. fiddin, a'azakumullah. Contoh kedua, Abdurrahman ibn Salih al-Attaki. Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ma'ajalalihi wa qadrihi, atau jalalu qadrihi wa imamatihi wa sabiqatihi. Bersama dengan ketinggian beliau, keimaman beliau, bahkan pendahulu, bahkan dikatakan imam sunnah. <coughs> Membela Abdurrahman ibn Saleh al attaki Sedangkan Abu Dawud yang dalam urusan keilmuan dan lainnya di bawahnya Imam Ahmad rahimahullah. Tetapi beliau menjarah orang yang sama ini tadi, Abdurrahman bin oleh al-Ataki. Tetapi membawakan bukti dan ada saksi dan dia lebih kenal maka jarahnya Abu Dawud diterima dan raja. Pembelaannya Imam Ahmad ditolak. Jadi jangan kita berpikir kalau yang diterima jarahnya si fulan, pembelaannya Syekh fulan gak diterima, seakan-akan Syekh ini kalah ilmunya, berarti dia butuh. Enggak. Tidak. Karena masalah mengetahui seseorang tidak sama dengan keilmuan Walaupun dia mengerti ilmu kitab seluruhnya, ilmu hadis seluruhnya. Dan datang fulan. Apakah dia langsung tahu si fulan siapa? Ya enggak. Iya kan? Dia alim, mengetahui seluruh ayat dengan tafsir-tafsirnya. Dia mengetahui seluruh hadis dengan kedudukannya dan makna-maknanya. Kemudian ada orang datang, Assalamualaikum. Siapa anda? Anda, anda fulan, fulan, dari fulan, dari tempat fulani. Apakah bisa langsung menjarah? Oh orang ini kadzab, orang ini tidak bisa. Tetap butuh pengetahuan lebih banyak, pergaulan dengan dia, butuh bukti dan saksi. Maka ketika Imam Ahmad rahimahullah datang, eh, didatangi oleh seorang tamu, kata anaknya, biar ada tamu, tanyakan siapa? Jawab Daud. Bilang, Aku tidak mau ketemu dengannya. Bisa jadi itu Daud Fulani. Balik lagi anaknya. Pi. Katanya dia membela diri dari apa yang dituduhkan kepadanya. Sampaikan kepadanya. Yang memberitakan kepadaku lebih ciko dari dia. Sampaikan pada dia. Yang memberitakan kepada aku lebih ziqah, lebih terpercaya dari dia sendiri. Dia menyatakan, saya tidak begitu, sungguhnya itu tuduhan saja. Saya sungguhnya tidak begitu. Bela diri. Ya. ya Abi, dia bela diri mengatakan tuduhan itu dusta. Sampaikan kepadanya. Yang memberitakan kepadaku lebih jujur. Lebih terpercaya. Ada saksi. Ada bukti. Ada orang yang saleh, yang jujur terpercaya memberitakan. Diterima beritanya. Sedangkan ini orang yang tidak dikenal, bahkan tertuduh dengan sekian tuduhan oleh orang-orang baik. Diterima. Ini yang tidak dimaukan oleh halabiyin, hizbiyin, ruhailiyin, dan sejenisnya. Saya tidak khususkan satu nama tertentu, karena mungkin besok lusa akan ada nama lain. Iya kan? Dari ikhwaniyah, sururiyah, halabiyah, ruhailiyah. Nanti ada nama apa lagi nanti? Yang jelas, kita harus tahu tentang prinsip-prinsip sunnah ini. Kalau dikatakan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri, maka ucapan Abu Dawud karena abana bisa babil jarah karena beliau menjelaskan sebab jarahnya apa, maka lebih diterima dari pembelaannya Imam Ahmad. Walaupun ma'ajalalatihi wa jalalat qadrihi walaupun bersama ketinggian ilmunya, keimamannya ila akhir. Wal ringkasnya Al-jarh al-mufassar muqaddamun ala ta'jil al-mujmal. Maka yang namanya jarah yang rinci didahulukan, diterima daripada pembelaan yang global. Setahu saya baik itu global. Ya sepengetahuan kamu, tapi sepengetahuan Syekh Fulan jelek dia. Hizbi. Baik, setelah ini. Apakah pantas ucapan tadi? Apakah pantas ucapan Ja'far Saleh dan sejenisnya? Kan ulama masih berselisih. Jangan ilzamkan saya dong. Kan ulama masih berbeda pendapat. Kenapa harus dipaksa saya? Ajib. Yang ketiga dari pertanyaan kepada Syekh Ubaid <clears throat> ثم موقف عامة عامة الطلبة إذا أجمع أهل العلم على التبديع واحد لا يسعهم أن يخالفوه إذا ما أجمعوا أنا أقول إذا استطاعوا التجريح لهم أن يرجحوا ما استطاعوا يأخذوا الأحوط كأي مسألة شرعية ثم إذا كنت مقلدا حتى لو رجحت فأسبك أن تكون مقلدا أما أن تكون مقلدا مجتهدا مدافعا ناشرا وحاملا لواء التعديل والجرح يخالف منهج السلف Perhatikan kalimatnya baik-baik. Al-Halabi berkata lagi, sikap kebanyakan para talabat ilmi, kalau para ulama sepakat untuk mentabdi' seseorang, maka bolehlah. tidak ada pilihan lain untuk menyelisihi mereka. Ini yang tadi, yang sudah sudah dibantah. Jadi harus ijma. Kalau nggak ijma nggak boleh. Kalau ijma sepakat mereka, bolehlah. Kita ikuti. Kita nggak ada pilihan lain kecuali itu. Idama ajma'u. Kalau ternyata tidak ijma, masih berselisih para ulama. Anak aku, saya katakan, kalau engkau bisa mentarji, mentarji. Mana lebih ini apa ini? Sebisa-bisanya. Lihat. <laughs> Ka'ayi mas'alatin syariah. Seperti masalah-masalah syariat lainnya. Menurut Syekh Fulan ini haram. Menurut Syekh Fulan makruh. Nah, kita cari yang lebih rojih yang mana. Ajib. <laughs> Padahal sudah kita sebutkan tadi. perbeda keadaannya. Kalau masalah ini <laughs> adalah perkaranya berkait dengan perkara jarah yang mufassar. Kalau jarahnya mufassar diterima. Adapun pembelaan secara keumuman manusia kalau belum tahu kejelekannya pasti bela. Iya kan? Ya, secara keumuman. Ya setahu saya baik. Setahu saya dia orang yang ahli sunnah. Fima adkur, fima ara, fima araftu. Itu biasa. Maka itu tidak jadi hujah. Yang jadi hujah adalah ketika orang yang membawakan satu ilmu dengan bukti dan tiqah terpercaya. Masih belum selesai ucapan dia. Kalau mampu menterjih salah satunya, terjih salah satunya. Seperti masalah-masalah syariat yang lainnya. Kalau berbeda pendapat. Kalau engkau mukallid, ingin mentaklid salah satu syekh, tidak sebutkan yang mana. Baru engkau mau taklid sama yang membela boleh, mau taklid sama yang menjarah juga boleh. Ini bahaya beliau lagi nih. Kalau engkau taklid, maka Jadilah engkau muqallid. Jangan jadi mujtahid. Seakan-akan pemegang bendera jarhut ta'dil katanya. Maksudnya jangan engkau berbicara kepada yang lainnya. Mengajak orang lain dan seterusnya. Jangan. Engkau bukan mujtahid. Engkau hanya muqallid. Kalau kau mau taklid dengan salah satunya. Dia juga dibantah oleh Syekh dengan bantahan yang mirip dengan yang tadi. Bahwasanya para ulama sejak dulu ya, tidak pernah ada satu ulama pun yang menyatakan bahwa jarah diterima kalau ijma. Hat dalil, hat waqa, hat riwayat dari satu ulama saja. Ada yang berkata seperti itu. Berkata Syekh Ubaid al-Jabiri, "Arafna Alladhi arafna an a'immatina wa anhum. Yang kami dengar dari para imam-imam yang kami warisi dari mereka adalah apa yang sudah lewat. Kita bahas. Bahwa al-ibrah bijalil. فمن قام الدليل ala عنده على بدعية رجل معين وجب عليه أن يبدعه بعينه kalau sudah terbukti dengan rinci bahwa dia mubtadi' dengan bukti dan dalil, maka wajib diterima. Wathanian, ini tidak menggubris siapa yang membelanya. Kalau sudah ada bukti-bukti kebidahannya. <clears throat> Kemudian dalam ucapannya terkandung pula bahwa ibrah bil ijma yang bisa diterima, yang ibrahnya dianggap adalah kalau ijma. Bijma ila a'immah ala fulan. Maka kata beliau, kata Syekh Ubaid, Hadha khata'un fahish. Ini kesalahan fatal. Ali al-Halabi. min ahli فإن كثيرا من أهل البدع الموصوفين بأنهم معتزلة أو أشاعرة أو كلابية min ahli al أهل qabla qabla an-nas fihi kalamun Rajul atau rajulain. Ketahuilah, kebanyakan ahlul bid'ah yang disifati sebagai Mu'tazilah atau Asy'ariyah atau Kullabiyah yang diterima oleh manusia bahwa dia adalah mubtadi' ahlul bid'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah ila akhirih itu dari satu dua ulama. Madama anak kalam min alim selama ucapan itu dari ulama berilmu wara, bertakwa, di khibrah, memiliki pengalaman yang banyak, mengetahui secara rinci keadaan mereka, dan ahli birrijal, ahli tentang rijal, wa aqamad dalil min kutubihim, dan membawakan bukti-bukti dari kitab-kitab mereka, au aqamal bayyinah, atau menegakkan hujjah bayyinah, maka diterima. Satu satu ulama pun diterima. Apalagi dua. Apalagi tiga. Tidak harus ijma. Sampai bilang harus ijma. Wallah. Lebih parah dari Mu'tazilah sendiri. Mu'tazilah menganggap akidah harus ijma. Akidah. Kalau selain akidah, tidak apa-apa, tidak ijma. Harus mutawatir. Kalau nggak mutawatir, tidak bisa diterima. Ternyata orang ini, beliau ini menyatakan masalah jarah pun harus makat, harus ijma. Kalau nggak ijma, nggak bisa. Maka ini khotoun fahish. Kesalahan yang fatal dari orang ini. Famin aina li akhina Ali. Mit ابن حسن الحلبي أصلح الله حالنا وحاله هذه القاعدة dari mana saudara kita ini Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi أصلح الله حالنا وحاله من أين هذه القاعدة dari mana kaidah ini dia bikin baru وهي أنه لا يقبل قول أحد في التبديع ahad illa bi ijma' ahli ilm. Kaidah bahwa tidak bisa diterima tahdir, jarah kalau dari satu dua ulama. Kecuali harus ijma'. Dengan kata lain, tidak diterima hadis ahad. Masalah kata-kata saya. Apa hadis ahad? Hadis yang diriwayatnya satu orang, dua orang. Tidak diterima. Itu kata Mu'tazilah. Kata Ali Hasan bin Hamid Al-Halabi kalau jarah itu dari satu ulama atau dua ulama, ada terima. Tunggu sampai ijma. Namin hasil al-ijma. ya yarudduh. Iya, kalau sudah sepakat ijma, emang siapa, siapa yang bisa bantah? Lakin laisa syaratan. Tetapi itu bukan syarat. كما هو صريح عبارة أخينا علي الحلبي عفى الله عنا وعنه sebagaimana diucapkan oleh Ali Hasan Al-Halabi. Semoga Allah maafkan dia dan maafkan kita semua. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kalimat-kalimat yang bersayap yang beredar dari mereka kemudian masuk di kalangan salafin adalah sebuah ijtihad tidak boleh dipaksakan pada orang lain. Ini juga kalam yang berkembang atau kalam yang bersayap. Kemana maksudnya? Apa maunya? Al-Muslim ghairu mulzam. Bijtihadi ghairihi. Seorang Muslim tidak harus mengikuti ijtihad orang lain. Masing-masing boleh beristihad. Ah. Ini kalimat yang kedua ini pernah kita dengar dari ahlul bid'ah aqlaniyah Muhammad Abduh dan grupnya Madrasah Islahiyah. Yang diantara mereka menulis buku dengan judul Membuka Pintu Ijtihad. Apa isinya? Namanya aklaniyun. Namanya sejenis mu'tazilah modern. <laughs> Isinya adalah tidak harus kita ikut istihadnya para ulama. Mereka bisa beristihad, kami pun bisa beristihad. Kalian bisa berpendapat, kami juga bisa berpendapat. Seseorang tidak boleh dipaksa mengikuti pendapat orang lain. Astagfirullah, ini sudah mengerikan sekali. Walaupun mungkin mereka akan berkata, maksud saya bukan itu, maksud saya bukan itu. Tetapi ucapanmu mirip dengan ucapan mereka. Nah maksud saya bukan itu, maksud saya cuma masalah ini saja. Masalah tahdir terhadap Syekh Fulan. Itu kan baru Syekh Robi saja, baru Syekh Ubed saja. Masa yang lain belum bicara. Jadi jangan paksa saya. Itu kan istihad kamu. Jangan paksa saya untuk ikut istihad kamu. Saya punya istihad lain. Ya ucapan kamu, lafadznya sangat-sangat mengerikan. Kalau saja dipahami oleh orang lain, seperti apa yang kita pahami dari ucapan madrasah islahiyah di Mesir dengan tokohnya Muhammad Abduh dan Rasid Ridha dan Syautut dan juga <clears throat> penulis Hayat Muhammad Haikal Mengerikan sekali. Maknanya betul-betul tidak perlu kita ambil dari salaf, nggak perlu ambil dari para ulama, nggak perlu ambil dari mereka. Kita berisiat sendiri. Uh, terlalu lancang, terlalu berani, sangat bahaya sekali. Jangan. Tarik ucapanmu, ganti dengan ucapan yang lebih baik. Kun ma'al ulama, kun ma'al salaf. Hendaklah engkau bersama para ulama, hendaklah engkau terus bersama para salafus saleh, bersama para a'immah, bersama jamaah. Jamaah yang pertama jamaah para sahabat. Dilanjutkan oleh para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Dan terus oleh para a'immah. Dilanjutkan. Maka kun ma'ahum. Jangan kamu katakan kita mau berisihat sendiri. Tidak perlu kita ikut isihat mereka. Oh, maksud saya kita nggak ikut isihatnya Syekh Robi saja. Sampai saya obek, enggak bukannya Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, saya ulangi lagi, ucapanmu tadi bersayap. Ulama yang dulu ataupun ulama yang sekarang, sama saja. Dari sisi, kita dianjurkan untuk berjalan bersama mereka. Bertanya pada mereka, minta bimbingan mereka. Minta petua dari mereka. Kita mengambil ilmu dari mereka. Jangan lancang. Jangan sembarangan. Kalau dapat berita ada ubeh langsung disiarkan kemana-mana dengan kesimpulan sendiri. Walau rujuha ilallah wa ilal Rasul wa ila ulil amri minhum. <coughs> Kalau saja dikembalikan pada Allah dan Rasulnya dan ulil amri. Para ulama dan para umara kembalikan pada mereka. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Niscaya akan ada orang-orang dari ulama tersebut yang bisa beristimbal menyimpulkan dengan kesimpulan yang tepat. Apa makna ayat ini? Apa kandungannya? Disuruh bersama ulama. Jangan berkesimpulan sendiri. Iya kan? Tetapi sekali lagi, memang ahlu tamyi' ahlu tamayyuh tidak suka kejelasan. Pengennya selalu samar, nggak jelas. Sehingga selalu dipakai kalimat-kalimat yang seperti itu. Khonimina'azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa kata-kata yang samar sudah beredar di masyarakat ahlu sunnah atau masyarakat yang mengaku ahlu sunnah. Di antaranya <clears throat> kalimat yang sering kita dengar. Al-iman fil qalb. Iman itu dalam hati. Seakan-akan lupa bahwa amalan termasuk iman. Ucapan termasuk iman. Demikian pula kata-kata al-maslahah taqtabi dhalik. Tapi maslahat memang haruskan demikian. Demi maslahat, demi maslahat, demi maslahat. Itu juga sering kita dengar. Atau yang lebih unik adalah kalimat ta'amul kibar, ya. sumus sigar. Pernah dengar itu kalimat? Makanan orang dewasa itu akan menjadi racun buat anak kecil. Sama filsafat juga. Maksudnya makanan orang dewasa, kamu yang makan kedong-dong misalnya kasihkan bayi, mati bayi itu. Makanan orang dewasa akan berbahaya bagi anak kecil. Apa ternyata maksudnya? Itu konsumsi para ulama. Jangan kalian ambil dari mereka. Racun buat kalian. Ush. Bayangkan kalimat ini. Berarti engkau tidak boleh ngambil ilmu dari ulama kibar. Karena akan jadi racun buat kalian. Ini juga kalimat-kalimat yang berbahaya. Juga yang beredar kalimat la inkar fi masailil khilaf. Gak perlu diingkari kalau masalah itu masih khilaf. katanya. Gak perlu diingkari kalau masalahnya masih khilaf. Ini juga berbahaya. Hampir sekian banyak masalah diperselisihkan, tetapi toh jelas mana yang rajih dari yang merjuh. Toh jelas mana yang benar, mana yang salah. Toh ada dalil-dalilnya, ada bukti-buktinya. Yang ini tahu, yang ini tidak tahu. Ya, kembali kepada masalah yang tadi. Ini menjarah, ini masih membela. Ini tahu, ini tidak tahu. Karena masih ikhtilaf, nggak perlu dibahas, nggak perlu ikhtilaf, nggak perlu berselisih, nggak perlu mengingkari. Biar saja, kau ikut sana silahkan, kau ikut sini silahkan. La Allah. Dulu Syekh Albani sudah membahas masalah ini. Jangankan yang perbedaannya hakun wa batil. Yang perbedaannya hanya ini rajih, ini marjuh. Sama-sama, Masya Allah. Dengan dalil-dalilnya yang kuat. Tapi ini rajih, ini marjuh. Kata Syekh Al-Bani, boleh kita mengingkari. Ya yang rajih yang ini bukan yang itu. Boleh. Apalagi perselisihan antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah. Apalagi perselisihan masalah hakun wa batil, masalah sunnah dengan bid'ah. Sehingga walaupun keluarnya mungkin dari seorang ulama, tetapi kalau kalimat itu salah, tidak mengapa diingkari. Bukan dengan ucapan kita, dengan ucapan ulama yang lain. Bahwa ucapan ini salah kata Syekh Fulan. Dan jangan kemudian menjatuhkan ulama tersebut. Ucapan ini saja keliru. Seperti Imam Abu Ja'far al-Tahawi dalam akidah Tahawiyah disebutkan oleh Syekh bin Bas ketika menta'lik, oleh Syekh Al-Bani ketika menta'lik, dua-duanya menyebutkan dalam ta'liknya bahwa kalimat bahwa bid'atun. Ini adalah sifat bid'ah. Allah tidak disifati dengan sifat qadim. Ketika beliau mengatakan qadimun bila tidak, bahwa Allah qadimun bila tidak katakan bahwa ini sifat bidah. Allah tidak memiliki sifat qadim. Tetapi Allah SWT memiliki sifat al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Tetap dikatakan bid'ah muhdatsa. Diingkari. Tapi tetap menyatakan qala rahimahullah. Eh, wa Allahu lahu. Ini khonidin a'azakumullah. Siapa yang menyatakan tidak boleh mengingkari dalam masalah ikhtilaf? Nah ini, ada kalimat yang tadi. Syekh Basmul juga menyebutkan di antara kalimat-kalimat mereka yang syubhah, ana ghairu mulzamun atau ghairu mulzamin bitaqlidi hadha syekh atau dhaka. Saya tidak diharuskan untuk taklid pada syekh fulan atau syekh fulan. Ini kalau di Indonesia Ja'fariyah. Kalau di sana Halabiyah. Kalau di Yaman Ma'bariyah. Hah? Sudah sampaikan masyaih kibar berpendapat tentang fatwa jihad di Yaman tetap ditolak dengan kalimat ana ghairu mulzam bitaklidi Syekh fulan wa Syekh fulan. Kami tidak harus ikut Syekh fulan, ikut Syekh fulan. Masya Allah. Sekarang sudah dewasa. Sudah tidak perlu lagi disuapi oleh para ulama. Sudah bisa makan sendiri. Sudah bisa beristirahat sendiri. Sudah bisa kesimpulan sendiri. Masya Allah. Itu maksudnya? La Allah, Siapa kamu? Bercerminlah. Seberapa ilmumu tetap di bawah para masyayikh kibar. Kadang-kadang seseorang tidak mengetahui dirinya sendiri. La ya'rif qadra nafsih. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kalimat yang berikutnya. <laughs> Fulan Salafiul aqidah. Pernah dengar kalimat itu? Fulan Salafiul aqidah. Akidahnya salafi. Kalau ada orang yang berkata seperti itu, kamu katakan sebentar, sebentar. Maksudnya salafi akidahnya, yang lainnya apa? Akidahnya salafi, yang lainnya bagaimana? Biasanya orang mengatakan salafi akidah itu, biasanya maksudnya walaupun menhajir bukan salafi, begitu. Dan itu pun racun halabiyah. Bahkan terucap dari Al-Hasan Al-Halabi. Bahwasanya dikatakan salafi aqidatan, la manhajan. Bahwa ini adalah salafi aqidah, walaupun mahnya tidak salafi. Stop. Kok bisa? Kata Syekh Ubaid membantahnya. Syekh Ubaid membantah. Apa bisa? Seorang yang akidahnya salafi tapi manhajnya tidak salaf? Khamilina'azakumullah mulai membeda-bedakan padahal sulit dipisahkan antara akidah dengan manhaj. Hampir-hampir nggak bisa dipisahkan. Manhaj ahlus sunnah adalah berpegang dengan akidah. Bagaimana? Itu manhaj. Manhaj ahlus sunnah adalah untuk tetap di atas tauhid menjauhi syirik. Manhaj ada ahlus sunnah adalah tetap membela sunnah dan membantah bid'ah. Mana coba akidah itu? Ini istilah laku sekali ketika itu. Salafi akidah, salafi akidah, salafi akidah. Ketika zaman-zaman sururiyah membagi-bagi akidahnya salaf, akhlaknya sufi, perjuangannya khawarij, semangatnya. Na'udzubillah, na'udzubillah oplosan. Sudah banyak makan korban oplosan itu. Harus ditangkap polisi ya. dia. Apalagi oplosan agama, korbannya bukan hanya dunia celakanya. Celaka dunia, celaka akhirat. Nasolah salam afiyah Khonifidina Azzaqullah sepertinya sudah ya. mepet waktunya para Fikum. Silahkan dilanjutkan dengan pertanyaan kalau ada pertanyaan. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.